Memberi memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia bahkan mengutus kepada kita semua seorang rasul. Itu. Jadi kita ini diciptakan di dunia bukan seperti binatang, tidak diperintah, tidak dilarang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan, mengutus kepada kita semua rasul. Barang siapa yang taat kepada rasul masuk dalam surga, barang siapa yang bermaksiat masuk neraka, mudah. Ya. Tapi pelaksanaannya ini yang butuh kesungguhan. Waman atau dakhala jannah barang siapa yang taat pada Rasul masuk surga. Waman asau dakhala nar barang siapa yang bermaksiat masuk dalam neraka. Dalam hadis waman atau Abu dakhala jannah. Waman ya'ba barang siapa yang menolak dakhala nar maka masuk dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ridho untuk disekutukan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ketika kita beribadah tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah juga beribadah kepada jin ataupun dengan manusia untuk dihormati, untuk dilihat amalannya, untuk dipuji tidak boleh. Harus dalam keadaan ikhlas. Tidak boleh melakukan kesyirikan. Walaupun dengan para malaikat yang paling dekat. Jadi menyembah Allah juga menyembah pada malaikat takut pada malaikat atau pada nabi atau pada jin beribadah pada Allah Subhanahu wa taala tapi takut kepada jin juga maka ini tidak boleh kemudian yang ketiga tentang masalah walak wal barok mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan didapati orang yang itu beriman pada Allah dan dari akhir mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan dari akhir kemudian berikutnya qala rahimahullah taala berkata saya Muhammad bin Abdul Wahab taala I'lam, ketahuilah. lewat pembahasannya ya mau ini maka ini adalah fil amr. Ketahuilah untuk kita benar-benar memperhatikan apa yang akan beliau sebutkan. Hmm. Arsyadakallah li ta'ati. Arsyadakallah. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk Harus, ar-rusydu. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada engkau. Li'ta'atihi untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bicarakan tentang masalah ini. Arsyadakumullah. Lafdu jalala Allah ini sebagai fa'il. Allah Allah yang memberikan petunjuk. Dan domir kaf ini sebagai sebagai maf'ul bih. Doa dari beliau Allah Ta'ala kepada orang yang baca buku ini atau mungkin menghafalnya, mempelajarinya untuk Allah Subhanahu SWT memberikan petunjuk pada dia harus Arsyadakumullah. Secara bahasa kita ar-rusyd yaitu petunjuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada engkau. Doa dari orang yang mengajar atau orang yang dihitung ya menulis buku untuk mendoakan orang yang bacanya atau orang yang diajar demikian ini termasuk tanda-tanda kebaikan mendoakan dan kebaikannya untuk orang yang mendoakan itu sendiri kebaikannya. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada engkau kepada ketaatan kepadanya. Syaikh belum menyebutkan arusdu <clears throat> di dalam syarat usul salafah ini al istiqomah ala tariqil haq. Ar-rusyid itu adalah ar Kalau bil madinya kan rasyida. <clears throat> Rasyada yarshudu irsyada. <clears throat> mursidun ini petunjuk. Kalau beliau mengatakan di sini al istiqomah, istiqomah terus menerus di atas ketaatan. Ala dari hak di atas jalan yang benar. Di sini beliau mengatakan arus adalah istiqomah di atas jalan kebenaran. Semoga Allah SWT memberikan ar itu kepadamu di dalam ketaatan pada Allah Swt. Dan ar ini petunjuk ini inilah yang diminta oleh orang-orang terdahulu. <clears throat> Ada di situ dua ayat di dalam Al-Qur'an yang kita eh, perhatikan walaupun ada yang lain juga. Seperti permintaan Ashabul Kahfi. Tujuh orang pemuda ya yang dia itu masuk di dalam gua kemudian ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dibangun dibangunkan lagi sekitar 103 tahun ya 300 tahun ya, salah sami atin wasdadu tis'a 309 tahun kalau hitungan secara masehi ini 300 tahun kalau secara Islam disebutkan 309 nah ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka apa yang mereka minta waktu itu petunjuk demikian juga di surat Al-Ghafir atau surat Al-Mu'min ketika ada seseorang yang di atas kebenaran, di atas agama Islam memberikan peringatan kepada kaumnya waktu itu yaitu Fir'aun demikian juga orang-orang sekitarnya apa itu yang dianjurkan yaitu untuk mendapatkan petunjuk <clears throat> sebutkan di surat Al-Kahfi Demi saya dialami oleh anak muda tersebut tujuh orang anak muda disebutkan di ayat yang ke-10 sebelumnya juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka Ketika mereka tinggal di dalam kuat tersebut <clears throat> bersama dengan anjing yang mereka miliki. Dan yang benar ulang kami itu tujuh. Wasa minhum kalbum yang kedelapan adalah anjingnya. Disebutkan diantaranya innam fityatun amanu bi rabbihim wasidnahum dan Sungguhnya mereka itu adalah anak-anak muda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kami berikan tambahkan kepada mereka itu petunjuk. Maka apa permintaan mereka? Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-10. Fit awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyada. Ini mereka minta meminta ar-rusyd, petunjuk, istiqomah di jalan kebenaran. Fit awal fityatu ilal kahfi ketika al-fityah yaitu sekelompok anak-anak muda Al-Fityah sukan oleh Syekh Muhammad Asyikiti Rahmatullah Diyadwal Bayan ini di halaman 1140 Al-Fidya yaitu jam'u fata jam'u taksir fata anak muda jamannya adalah fitnya bahwa min jumu al-qillah yaitu banyak tetapi tidak jumlahnya sangat banyak yaitu jamak tapi tidak sangat banyak <clears throat> wa anahum syabab mereka anak-anak muda ya demikian maka disebutkan Ketika anak-anak muda ini berlindung ilal kahfi di gua. Fakalu mereka mengatakan, "Rabbana atina min ladunka rahmah." Wahai Rabb kami, ya Allah, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Mereka meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai lana min amrina rasyada. Hayy at-tahya yani takrib wa taisir. Dan mudahkanlah mudahkan demikian juga dekatkanlah dari perkara kami ya min amrina dari perkara kami prosada ini petunjuk ini permintaan mereka ketika mereka waktu itu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa apakah minta ini dan itu tidak mereka minta untuk diberikan rahmat oleh Allah dan diberikan petunjuk wahai lana mudahkan dan dekatkanlah untuk kami ya dari perkara kami ini ketika mereka melarikan diri dari penguasa demikian juga kaum yang jelek sampai kemudian masuk di dalam gua tersebut. Maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk. Mudahkanlah dan dekatkanlah di dalam permasalahan kami ini rosyada petunjuk. Ini berikanlah kepada kami petunjuk. Inilah yang mereka minta. <clears throat> dan arus menurut beliau oleh saya Muhammad Amin Al-Singkiti Hampir mirip seperti yang disebutkan oleh Sauthaimin, yaitu terus-menerus di dalam apa? Di dalam ketaatan. Demikian. Demikian juga apa yang disebutkan oleh orang yang beriman dari kaumnya Nabi Musa. Ya kisahnya waktu itu ketika dia berhadapan dengan Fir'aun waktu itu. <clears throat> Juga ya menyebutkan untuk rusuk. Ini untuk memberikan apa? Untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Disebutkan di surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir Disebutkan di sini Wa qala allazi amana ya qaumit tabi'uni ahdikum sabila rasyad. Ini ucapan mereka, ya cuman dia ini seorang laki-laki yang beriman. Ketika waktu itu menghadapi Firaun, maka dia mengatakan, "Wahai kaumku, ya. Wa qala allazi amana, berkata orang yang dia itu beriman, ya qaumi wahai kaumku, ittabi'uni, ikutilah aku." ahdikum sabila rasyad. Ya ikutilah aku, aku akan memberikan petunjuk kepada engkau sabila rasyad. Ini jalan ar-rasyad ini ar-rusyud. Itu itu yang diminta demikian juga. Itu untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian apa? Istiqomah di atasnya. Itu pun juga ucapan Fir'aun juga seperti itu. Ya, dia juga mengatakan seperti itu juga, tapi tidak bermanfaat. Ya, apa yang di diinginkan oleh Fir'aun tersebut. Sama juga Sabila Rosyad. Ya disebutkan allah Fir'aun ma urikum illa ma wa ma'adikum illa sabila Rosyad Sama juga. Fir'aun juga mengatakan berkata Fir'aun ma urikum tidaklah aku tunjukkan pada kalian illa ma kecuali apa yang aku ketahui. Wa ma'adikum dan tidaklah aku memberikan petunjuk kepada kalian illa kecuali sabila Rosyad juga jalan petunjuk. Cuma ini adalah jalan kesesatan. Ya demikian. Oleh karena itu penting untuk kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman di kaumnya Nabi Musa ini ya, yang menghadapi Firaun waktu itu apa yang dia sebutkan? Ikutilah aku. Aku akan tunjukkan pada kalian jalan yang rosyad, yang petunjuk. Jadi ya, sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Firaun pun itu juga. Ya, dia mengatakan Tidaklah aku memberikan petunjuk kepada kalian kecuali jalannya ar-rasyad juga sama. Ya, illa sabila rasyad. Kemudian dari kaumnya Fir'aun ini juga juga mengatakan sabila rasyad juga. Ini menunjukkan bahwa petunjuk itu dicari oleh setiap orang. Demikian juga tadi Ashabul Kahfi. Mereka dia juga apa? Meminta apa? Mereka juga minta petunjuk. Oleh karena itu Petunjuk itu memang dicari oleh setiap orang. Tidak ada yang dicari kecuali itu saja. Ashabul Kahfi tadi yang mereka minta adalah itu. Wahai lana Amin. amrina rasyada. Kita diberikan petunjuk ar-rusyd. Demikian juga tadi orang yang beriman ya dari eh, orang-orang eh, di sekitar Firaun juga mengatakan ittabi'uni ahdikum sabila Rosyad ikutilah aku, aku akan berikan petunjuk kepada kalian, jalan petunjuk juga. Fir'aun pun juga demikian, ma'urikum illa ma'ara ma'adikum illa sabila rosyad Dan tidaklah aku berikan petunjuk kepada kalian kecuali jalan yang ar rosyad juga. Semuanya mengangkung aku untuk untuk dihitung di atas ar rosyad Tapi kebenaran yang sebenarnya adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ini menunjukkan pentingnya apa? Ar-rasyad. Itulah yang dicari. Sehingga di sini sebenarnya beliau Allah Taala eh lam harus ada kongloh lito taatihi. Ini menunjukkan bahwa arus, bimbingan petunjuk demikian juga istiqomah di atas kebenaran itulah yang dicari. Oleh karena itu doa yang sangat mantas. untuk kemudian seorang berdoa mendapatkan yang dari Allah Subhanahu wa taala mendapatkan arus sebagaimana tadi ashabul kahfi. Ya, fit awal fit yatil kahfi faqalu luar bana min nabilah rahmah wa wahai lana min amrina rasyada dan dekatkanlah, mudahkanlah dari perkara kami ya dari perkara-perkara yang kami ada padanya itu ada petunjuk. Berikutnya beliau mengatakan setelah tadi menyebutkan arus ada Allah di taati, ada taat adalah ma'ruf. Segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau kemudian mengatakan annal hanifiyata millata Ibrahim. Sesungguhnya Hanifiyah. Hanifiyah disebutkan ya Hanif itu adalah Al-millah al-ma'ilah anisyirk. Hanif bisa ditulis hanif itu artinya adalah apa? Agama yang menjauhi kesyirikan. Ma'il condong berarti menjauhi kesyirikan. Bukan hanif itu artinya lurus, bukan. Hanif itu melenceng dari kesyirikan, menjauhi syirik. Ya. Al-mabni al ikhlas yang dibangun di atas ikhlas lillah pada Allah Subhanahu Jadi hanif itu bukan diartikan lurus tidak, hanif itu melenceng Melenceng dari mana? Dari kesyirikan. Berarti menuju kepada tauhid. Dibangun di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana hanif Ya Ya dari abad Hanif yang kemudian dinisbahkan ya. Sesungguhnya ya agama tauhid yang dia itu jauh dari kesyirikan ya. Hanif itu apa? Jauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Dibangun di atas tauhid ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Hanifiyah millata Ibrahim. Ini sebagai apa? Badal dari Hanifiyah. Sesungguhnya agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sering kita sebutkan tentang Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang paling mulia setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, jadi paling afdol dari para nabi itu adalah Nabi SAW. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim. Dan termasuk dari ulul azmi sering kita sebutkan ulul azmi itu ada lima ya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad kemudian Nabi Ibrahim kemudian Nabi Musa kemudian Nabi Isa demikian juga Nabi Nuh urutannya ada demikian adapun Nabi Isa demikian juga Nabi Nuh terjadi perselisihan mana lebih abdul dan Nabi Ibrahim termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW ya sebagai kasih Allah Subhanahu wa taala Demikian juga Nabi Ibrahim ya dijadikan dari keturunan beliau itu an-nubuwah wal kitab. Allah jadikan dari anak keturunan Nabi Ibrahim itu nubuah, kenabian. Maka disebutkan para nabi ya setelah Nabi Ibrahim itu ada dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa ja'alna fi dzurriyyatihi man nubuwatal kitab. Dan kami jadikan dari keturunan keduanya itu ya Nabi Nuh, demikian juga Nabi Ibrahim. Ya, kami jadikan padanya itu an-nubuwah, kenabian, demikian juga kitab. Nabi Ibrahim punya dua anak, itu Nabi Ishak, demikian juga Nabi Ismail. Kemudian dari keturunan ya Nabi Ishak ini para nabi setelahnya kecuali Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Ya demikian. Adapun dari keturunan Nabi Ishak sudah ada Nabi ya Yakub, Ya kemudian di situ nanti ada Nabi Yusuf, demikian juga yang lainnya, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan sebagainya. Sedangkan dari Nabi Ismail itu, ya kemudian Nabi Muhammad SAW, yang itu sering kita sebutkan. Maka sesungguhnya dari Hanifiyah agama yang Nabi Ibrahim, anta Allah untuk engkau menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, dahulu saja. Hanya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, itulah agama Nabi Ibrahim. Itulah agama yang benar, yaitu menyembah Allah swt saja. Mukhlishan lahuddin untuk ikhlas. Ikhlas untuk Allah agamanya. Jadi agama yang benar adalah agama yang itu menyembah Allah swt saja dan ikhlas untuk Allah agamanya. Dan ikhlas ini banyak para ulama menyebutkan definisi ikhlas. Dan Yang lebar di antaranya Imam Nawawi menyebutkan di dalam atijianmi ada Adab Amalatul Quran Nah, beliau menyebutkan Imam Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah di atibian Amal Al-Qur'an ketika beliau menyebutkan pasal untuk seseorang ketika belajar untuk menghafal Quran yang terhadapnya yang paling penting adalah apa? Untuk mengikhlaskan amalan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebutkan Imam Nawawi di sini di bab yang keempat di adab Mu'alimil Quran wa muta'allimihi. Ada orang yang dia itu mengajarkan Quran dan yang belajar. Kemudian beliau menyebutkan awalu ma bagi lil mukrik wal qari. Pertama kali yang sepantasnya dimiliki oleh orang yang membacakan Al-Qur'an, yakni orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Demikian juga qari yang membaca, ay yaqsida bidzalika ridullah ta'ala maksud dengannya itu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menyebutkan nama ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu Hunafa wa yuqimu shalah wa yutu zakah wa dzalika dinul qayyimah. Kemudian juga menyebutkan nama lu niat. Kemudian disebutkan beberapa definisi dari ikhlas. Ada beberapa definisi yang bagus ya yang dibawa oleh Imam Nawawi di sini Walaupun tidak disebutkan di sini sanadnya tapi maknanya adalah benar. Bisa ditulis ya. Di antara ucapan Fudel bin Iyad rahimahullah taala di sini boleh mengatakan radhiyallahu anhu. Ini definisi ikhlas. Fudel bin Iyad ini disebutkan dulu dia adalah perampok besar. Ya, kemudian dia bertobat. Ya, sudah pernah kita sebutkan di saya panjang. Ya, perampok yang besar, kemudian bertobat, kemudian dia tinggal di Mekah yang mujawirun lil Ka'bah, tinggal di situ bertentang, bertetangga dengan Ka'bah. Menjadi seorang ulama, ini menunjukkan tidak ada kemudian batasan seorang mungkin dulu sebagai orang di maksiat atau yang semisalnya. Bahkan perampok yang besar ya. Kemudian dia pun bertobat dan belajar. Disebutkan tentang definisi, definisi ikhlas yang sangat masyhur dan bagus sekali. Beliau menyebutkan ya bisa ditulis ya apa itu ikhlas? Disebutkan tarkul amal li ajlinas riyau. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Jadi seseorang mau beramal nih, mau sholat. Ah nggak jadilah. Kenapa nggak jadi? Ya ini nanti orang menganggap aku ini dan itu orang yang dan sebagainya. Ah itu dah riya namanya. Jadi dia meninggalkan amalan karena manusia. Kenapa nggak bersedekah? Nanti aku dikira orang yang dermawan. Nah, ini namanya riya meninggalkan amalan karena manusia, ya meninggalkan itu karena manusia. Itu nama riya. Wal amalu li ajli nas syirkun. Beramal karena manusia syirik. Kebalikannya, kita beramal karena manusia itulah syirik. Aku bersedekah supaya dipuji orang. Aku sholat supaya dikatakan orang yang khusyuk. Orang banyak amalan ibadahnya, berpuasa juga, juga dikatakan sebagai orang yang soleh. Ya itulah syirik. Lu gimana lu bagaimana? meninggalkan amalan karena manusia itu ria, melakukannya karena manusia syirik, duanya jelek semua. Lalu bagaimana ikhlas? Ikhlas adalah wal ikhlas ayu afiyakumullahu huma Allah menyelamatkan kamu dari keduanya. Itulah ikhlas. Amal beramal, sudah amal, sudah kadang ada perasaan ini dan itu tinggalkan. Bahwa beramal ini karena supaya ya umpamanya orang-orang mau bersamaku orang karena memujiku dan sebagainya. Ada perasaan itu, tinggalkan, jalan aja. Ya. Jadi ikhlas itu adalah Allah selamatkan kamu dari keduanya itu. Tidak meninggalkan amalan karena manusia dan tidak tidak beramal karena manusia. Tapi apa? Ya sudah karena Allah SWT. Allah selamatkan kamu dari keduanya itu. Itulah nama ikhlas. Itu. Itu agama yang benar, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi meninggalkan amalan karena manusia itu namanya riya. Nah, kita paham riya itu kan dari roa. Roa itu kan melihat. Maksudnya berarti apa? Beramal supaya orang melihat kita. Sedangkan sum'ah itu dari samia. Beramal agar orang mendengar tentang amalan kita. Ya, itulah riya dikatakan. Meninggalkan amalan karena manusia itu riya. Dan beramal karena manusia itu dah syirik. Dan itu ada syirik akbar, syirik asghar. Wal ikhlas yaitu Allah selamatkan kamu dari kedua. Kemudian juga disebutkan oleh Dinun rahimahullah taala. Ini Sauban bin Ibrahim An-Nubi. Ya demikian. Ini Dinun yang sering kita dengar Ibnu Rajab juga menyebutkan banyak orang soleh Allah Beliau mengatakan salah satu min alamatil ikhlas bisa tulis Tiga perkara dari tanda-tanda ikhlas. Apa itu? Apa tanda? Tanda orang itu ikhlas. Yang pertama, istiwa'ul madhi waddam minal amah. Sama baginya pujian dan celaan dari orang awam, dari orang orang-orang itu memuji dia atau mencela dia bagi dia sama. Ada yang muji atau enggak ada yang muji, ya sama saja bagi dia. Istiwa sama bagi dia. Orang muji dia, orang mencela dia, bagi dia sama. Itu ya, jadi tidak kemudian semangat karena pujian, demikian juga tidak ya lemah amalannya karena apa? Tidak karena dicela orang, tidak. Ini sama bagi dia itu pujian ataupun celaan. Walaupun di situ ada hadis Abu Dzar ghifari ya Rasulullah anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi waktu ditanya, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang melakukan amalan soleh Kemudian orang mujinya, bagaimana ini? Kemudian Nabi mengatakan tilka ajil busra muslim. Itu suatu yang disegerakan kabar gembira bagi seorang muslim. Ada seorang dia sholat atau membaca Al-Quran, atau rajin beribadah, atau rajin belajar, orang mujinya. Dia tidak mencari itu, tapi kemudian orang muji. Nabi mengatakan itu adalah sesuatu yang disegerakan kabar gembira bagi dia, insya Allah. Ya, dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi secara Asalnya bahwa dia tidak mencari pujian dan tidak kemudian takut dari celaan. Yang kedua, wanisyanu ru'yatil amal bil amal. Dia melupakan dilihatnya amalan tersebut dari amalan-amalan dia. Ya, dia tidak memperhatikan penglihatan manusia. Tidak dia perhatikan. Pokoknya beramal. Indonesia nuruk yatil amal. Dia melupakan pandangan terhadap amalan tersebut. Seperti orang paling gampang itu seperti, seperti orang buang air besar. Mana ada orang kemudian mengingat-ingat tadi aku sudah mengeluarkan birah umpamanya. Tidak pernah. Dua hari yang lalu aku lakukan atau tiga hari yang lalu tidak pernah. Tinggal tidak tidak. Tidak ada kemudian teringat sama sekali apa yang dia pernah lakukan dari buang air besar itu atau kencing. Tidak ada orang kemudian mengingat-ingat tidak ada. Demikian juga alamat ikhlas adalah seseorang melupakan amalan yang sudah dia lakukan. Ya, tidak mengungkit-ungkit dari amalan kebaikan kepada orang lain, bahkan itu termasuk dari apa? Yang membatalkan sedekah. <clears throat> Pokoknya dia beramal. Dan insya Allah Allah SWT akan terus mencatat. Walaupun kita lupa, Allah SWT akan mencatat dan membalas. Yang ketiga, yang ketiga adalah waktu do waktu doi sawabil amal bil akhirah. Ya, atau waktu do'u sawabil amal bil akhirah. Meminta balasan ya pahala amalan dia di akhirat. Tidak ada yang dia cari kecuali balasan Allah SWT di akhirat. Waktu tidak usaha bila amal bil akhirat. Mengharapkan dibayarkan atau dipenuhi ya sawab pahala amalan tersebut di akhirat. Tidak ada dia ingin di dunia supaya dan itu tidak. Sebagian orang dia bersedekah supaya apa? Supaya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala uangnya. Itu kurang pantas. Ya, demikian juga supaya Allah menjaga keluarganya. Bersedekah kenapa? kadang kan itu dianjurkan seribu supaya jadi seratus ribu. Sengaja dia sejak awalnya berniat berinfak itu supaya jadi sepuluh ribu. Kadang orang yang menganjurkan sedekah itu supaya sedekahnya kepada dia itu mengatakan itu juga sedekahlah kamu ke rekening ini dan itu nanti kamu menjadi berbuat ganda uh, uang kamu miliki. Nah, itu malah niat yang kurang bagus. Pokoknya kita beramal dan yakin Allah akan membalas tentu saja kan demikian. Demikian juga yakni e, menjaga keluarganya, demikian juga harta yang dia miliki kan demikian. Ini doanya malaikat ketika orang itu bersedekah maka didoakan ya Allah berikanlah kepada dia itu ganti kan demikian. Ini mungfikan kholafan berikan kepada orang yang berinfak itu gantinya. Jadi orang di antara tanda ikhlas itu adalah mengharapkan pahala amalan dia itu di akhirat, bukan di dunia ini. Ya ini. Dan banyak sekali semua di sini oleh Imam Nawawi. Ya, ini di antara, di antara saja adalah yang yang masyur adalah itu. <clears throat> ini ini ber, beramal ya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali lagi Ya setelah semua tadi anal hanifiyah ada milata Ibrahim. Anta budaulah wahda mukhlisalahuddin ikhlas untuk Allah agamanya. Wa bidzalika amarallahu jami'an nas. Yang dengan itu, yakni untuk ikhlas agama itu, Allah SWT perintahkan amarallahu jami'an nas. Jami'an di sini disebut sebagai Allah merintahkan semua manusia untuk itu. Wa khalaqahum la. Allah menciptakan mereka manusia ini demikian juga untuk saja jin. La untuknya. yakni untuk ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, untuk mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah ya tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan setiap manusia. Kama qala Allah taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali liya'budun, yakni liya'buduni untuk beribadah kepada-Nya. Ini tidak lalu Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwa makna ya budun ya ya nih asalnya. Ya nih kemudian ditakfir, diringankan, dianya dihapus. Ya nih asalnya ya nih Ya demikian. Yaknya dihapus untuk meringankan. Sebagaimana dalam bismillah demikian juga karena sering diucapkan alifnya dibuang Ya, baknya tulisnya dipanjangkan. Jadi bismillah bak sin mim langsung kan alifnya dibuang karena sering diucapkan. <clears throat> Ini juga ya asalnya ya buduni dihapuskan ya-nya, Jadi ya budun maknanya adalah yuwahidun. Yani yuwahiduni untuk mereka mengesahkan aku. Ya ini di sini tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu ya sering kita sebutkan itu ucapan Ibnu Taimiyah dibawakan oleh Ibnu Qayyim juga ibadah itu adalah ismun jami' liku lima ma wa yardah min aqwali wal a'mali wal batinah. Itu. Ibadah adalah cara terus sering diulang nih. Kalau bisa dihafal bagus ismun jami' liku lima ma wa yardahu min aqwali wal a'mali wal batinah. Sudah di halaman 27. semua Syekh Utsaimin di sarah beliau. Ibadah itu adalah ismun jami. Nama yang menyeluruh. Ibadah apa ibadah? Ya sesuatu yang menyeluruh. Likuli untuk setiap ma yuhibbuhullah, untuk setiap yang Allah SWT mencintainya. Wa yardahu dan Allah SWT meridhoinya. minat apa dari ucapan-ucapan subhanallah, alhamdulillah. La ilaha illallah dan sebagainya. Wal a'mal, demikian juga amalan, membantu orang, ya berbakti pada orang tua, berjihad, sholat, zakat dan sebagainya. yang baik yang tampak seperti tadi, wal batinah yang tersembunyi, awakal takut, berharap, ya demikian. Itu ibadah. Dan definisi ini adalah luas. Beliau juga menyebutkan soal Taimin wal ibadah bimabhumiha al-am ibadah Ya menurut pemahaman secara umum yaitu apa? Tadallulillah mahabbatan wa ta'dhiman. Ini menurut pemahaman ibadah itu adalah secara umum merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena mencintai, karena mengagungkan. Bibi'li awamiri dengan melaksanakan perintah-perintahnya wastinab nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Alal wajhi alladhi ja'at bihi syar'ihi. Dalam bentuk sebagaimana yang datang padanya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Tapi yang jelas tadi ibadah adalah itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali apa? Untuk beribadah. Ibadah itu apa tadi? Segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Demikian juga Allah cintai. Itu sudah. Kemudian li di sini kalau kita ingin panjang lebar, li di sini adalah lam ta'lil untuk ya bukan sirurah menjadi. Karena ini sangat berbahaya. Cuma perbedaan mana saja. Tidaklah kalau yang mana yang benar, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk taklil sebabnya. Untuk mereka beribadah kepadaku. Ya, demikian. Sebagian memanakan li di sini adalah seirurah. Ini berbahaya. Berarti kalau dimanakan menjadi, berarti tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka semua itu menjadi beribadah kepadaku. Berarti iblis bermaksud itu karena beribadah. Orang yang dia itu mabuk itu karena beribadah kepada Allah. Ya. Selain akan dipaksa oleh Allah SWT untuk melakukan seperti itu. Itu makna li kalau dia itu maknanya serur menjadi. Bukan, bukan itu. Tapi untuk paham? Kalau seperti ini, kalau li dimanakan tadi yaitu menjadi maka orang-orang yang bermaksiat tidak dihukum kenapa? Karena memang Allah SWT menjadikan seperti itu. Nah, ini tidak tidak tepat. Tapi li di sini adalah adalah taklil. Sebutkan di Qaul Mufid oleh Syekh Utsaimin yang awal ketika beliau menjelaskan ya kita bertauhid. <clears throat> Illa budun Fusira ditafsirkan illa illa wahidun ditafsirkan oleh Syekh bin Abdul kecuali mereka untuk supaya mengesahkan aku, mentauhidkan aku. Wa ini adalah benar. Ya, demikian. <clears throat> Udah pernah mengatakan ya illa liya'budun lam di sini li ta'lil wal lam fi qouli dan lam di ucapan Allah Subhanahu wa taala illa liya'budun li ta'lil untuk. Jadi ya, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah pada Allah. Untuk Bukan kemudian maknanya menjadi beribadah mereka semua, bukan. Ya demikian. Ini secara ringkas seperti itu. Ya, kalau kemudian diartikan menjadi sangat berbahaya berarti mereka semua benar. Ya bermaksiat, iblis dan sebagainya. Karena mereka semuanya dalam keadaan beribadah ya dengan mana seperti itu tidak. Ya yang benar adalah untuk. Inilah di sini taklil untuk. Jadi tidaklah Allah menciptakan kita semua ya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bang, Jadi inilah ya tujuan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah demikian juga agama Nabi Ibrahim yang kami itu adalah agama yang hanif. Apa hanif tadi? Hanif itu maknanya jauh dari syirik. Bukan maknanya hanif itu berarti lurus dah. Hanif itu jauh dari syirik menuju tauhid. Nah, itulah agama Nabi Ibrahim. Menyembah Allah Subhanahu wa taala Itu adalah tujuan mereka diciptakan. Kemudian beliau menyebutkan wa adamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Lalu apa yang paling besar dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa Apa itu? Setelah tadi disebutkan i'lam eh, arsyadakallah itu atihi kan itu. Kita sebutkan di mana ar-rusyd, petunjuk yang itu adalah sesuatu yang dicari-cari. Nah, tadi kita sebutkan ashabul kahfi juga yang diminta adalah mendapatkan petunjuk Allah. Wa lana min amrina rasyada. Demikian juga tadi waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun berkata rajul laki-laki beriman dari keluarganya Firaun. Demikian juga. Ya, tentang masalah petunjuk. Apa itu? petunjuk yang diharapkan yaitu untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling besar yang Allah perintahkan semua di sini wa adamu bihi at-tauhid. Paling besar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya adalah tauhid. Ya ini yang paling besar. Allah perintahkan para rasulnya, para nabinya untuk berdakwah adalah untuk menyebarkan kepada tauhid. Paling besar yang Allah perintahkan itu adalah tauhid. Wa huwa ifradullah bil ibadah yaitu mengesahkan Allah swt dalam hal beribadah. Dan sebaliknya, wa adamu memanah anhu asyirku dan paling besar yang Allah larang padanya adalah kesyirikan. Paling agung adalah tauhid dari perintah dan paling jelek, paling rendah dari yang dilarang itu adalah kesyirikan. Apa itu syirik bahwa dakwah tu ghairi ma'hu yaitu menyeru selain Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Allah. Ghairihi ma'ahu. Ini berdoa kepada selain Allah bersama dengan Allah. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada setan, kepada jin. Ya. Demikian juga ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut juga kepada atasan umpamanya. Nah, demikian itu masuk bentuk kesyirikan. Berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala juga berdoa kepada jin, demikian juga penghuni kubur, kepada wali-wali. Ya, demikian. Yaitu adalah syirik. Wa dalilu kalau ta'ala adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukan dengannya sesuatu pun. Ini dalil. Sedangkan tauhid yang sering kita sebutkan, tauhid itu ada tiga kan demikian. Sebutkan di Al-Mufid, demikian juga di Sarah ini juga, demikian juga di Akidah Tauhid ya, Ini tentang tauhid. Terbagi menjadi apa? Tiga. Apa aja? Tauhid rububiyah, sering kita ulang-ulang. Kemudian tauhid uluhiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Yaitu tauhid ada tiga. Tauhid rububiyah dari rok. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. <coughs> Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala meyakini bahwa Allah itu adalah yang menciptakan alam semesta. Uluhiyah dari ilah sembahan. Berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia adalah Allah adalah zat satu-satunya yang diibadahi. Ada mudah dipahami kan? Insyaallah. Tauhid asma sifat yakni ibradullah bima sama bi nafsahu. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan namanya, memberikan nama dengannya dirinya sendiri. Bahwa sababihi nafsahu fi kitabi Allah sifatkan ya dirinya itu dalam Al-Qur'an atau ala lisani rasuli atau di atas lisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ini tauhid asma wa sifat. <clears throat> Kemudian syirik sendiri itu yang paling besar yang dilarang ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbagi terbagi menjadi dua. Ya, syirik terbagi menjadi dua. Apa itu? Syirik akbar dan syirik asghar. Syirik akbar kalau saya belum menyebutkan kullu syirkin atlaqahu syari' Setiap syirik yang asyar ini Allah SWT memutlakkan. Wakana kana mutadamminan li khurujil insan andini yang mengeluarkan dari agama. Menurut beliau, syirik akbar itu adalah apa yang syarat itu mengatakan, apa yang Allah SWT katakan itu syirik dan keluar dari Islam. Definisi yang umum ya. Jadi segala sesuatu yang dikatakan itu syirik oleh Allah SWT dan itu keluar dari agama Islam. Adapun syirik asghar <clears throat> Qulu amal qawli aw fi'li atau kau syari Asy-syar' ya, wasfa syirik. Walakin la yakhruju anil millah. Yani segala ucapan ataupun perbuatan yang dikatakan oleh Allah itu adalah syirik tapi tidak keluar dari agama. Berbeda. Kalau tadi keluar dari agama, kalau ini tidak keluar dari agama. Adapun di kalau sabit oleh Syekh Abdul Manan Sa'di definisi lebih apa? lebih jelas lagi <clears throat> semoga di sini halaman 52 tentang syirik akbar dan syirik asgor, syirik besar, syirik kecil. Beliau mengatakan, <clears throat> "Fa'inna ada syirik akbar, sungguhnya batasan syirik akbar dan tafsirnya yang mengumpulkan jenis-jenisnya adalah yang bisa ditulis syirik akbar. Kalau tadi kan saya saya mengatakan segala sesuatu yang dikatakan syirik dan keluar dari agama itu syirik akbar syirik kecil itu adalah sesuatu yang dikatakan syirik oleh Allah SWT tapi tidak keluar dari agama gitu aja kalau di sini sebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di ini gurunya Syekh Utsaimin beliau mengatakan di syarah kita Tauhid juga <clears throat> namanya Paulus Sadid apa itu syirik akbar? Ayus rifal abdu nau'an. Seorang hamba memalingkan jenis ibadah untuk selain Allah. Sudah. Seorang hamba memalingkan salah satu jenis ibadah untuk selain Allah. Itu saja. Ya. Jadi ibadah kan bentuk-bentuknya ini akan disebutkan berdoa, ya minta tolong, sholat, zakat dan sebagainya itu memalingkannya untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka itu adalah syirik akbar. Demikian. Jadi setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap amalan yang itu disebutkan oleh syariat. Kemudian fasor lillah wahdah tauhid. Memalingkannya kepada Allah semata itulah tauhid, itulah iman, itulah ikhlas. Memalingkannya kepada selain Allah semata itulah syirik dan kufur, itulah syirik akbar. Jadi beliau mengatakan gitu. Ini syirik akbar itu memalingkan bentuk ibadah untuk selain Allah. Itu namanya syirik akbar sudah seperti itu. Sedangkan syirik Asgar beliau mengatakan kulu wasilah. Setiap wasilah. Ya. buat dari ah, perantara. Setiap wasilah hampir mirip. Setiap perantara, setiap jembatan ya, ragu minah ila syirik akbar yang bisa membawa kepada syirik akbar. Segala jalan menuju syirik akbar itulah syirik asghar itu aja. Tapi tidak sampai kepada derajat ibadah. Ya demikian sebutkan syirik asghar seperti apa? Seperti ya ini bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Demi bapakku, demi ibuku, ya. Demikian juga mengatakan kalaulah tidak karena bintang ini dan bintang itu <clears throat> atau hujan ini karena bintang ini dan bintang itu itu syirik asgor <clears throat> ria yang sedikit syirik asgor juga Ya demikian. Ini jenis delik Ada permasalahan Sayyid Asghari tidak ampuni atau tidak terjadi perselisihan. Ya demikian. Sebagai ulama Syaul Salam bin Taimiyah beliau apa? E, suatu tempat mengatakan diampuni. Kemudian di tempat lain beliau mengatakan tidak diampuni. Insya Allah demikian kita membaca usul begini.